Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita masih membahas bab Alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut Waqad umiru ayyakfuru bihi ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا ya. Di dalam ayat ini mewajibkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan konsekuensi dari tauhid sebagaimana pada bab yang sebelumnya yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harramallah faqad ittakhadahu arbaban pada bab yang sebelumnya ini sama yaitu konsekuensi dari tauhid Ya, ini apabila seseorang menjadikan ulama atau umara atau mentaati ulama wal umara tatkala menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah maka mentaatinya maknanya telah menjadikan ulama wal umara itu sebagai Rob sebagai Tuhan yaitu ini adalah suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka min lawazim di antara konsekuensi keharusan dari tauhid harus apa? Harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hal halal dan haram. Ya, sehingga ketaatan kepada ulama wal umara itu harus disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah. Ini min lawazim tauhid. Ya. Harus disesuaikan. Apabila ketaatan kepada ulama sesuai dengan ketaatan kepada Allah maka harus diikuti. Akan tetapi kalau ternyata bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya maka harus ditinggalkan. Harus diselisihi. Harus ditentang karena ta'ah yang sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Adapun taat kepada ulama wal umara itu adalah apa? mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini min lawazim tauhid. Ya. Sehingga apakah orang yang demikian ini kafir? Mentaati ulama wal umara tatkala menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah apakah kafir? Nah ini dirinci oleh para ulama. Ya, sebagaimana rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yaitu apa? apabila ulama atau umara menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikutinya dalam masalah hal tahlil wa tahrim dalam keadaan ridha dengan hukum atau dengan pendapat mereka dan lebih mendahulukan hukumnya ulama wal umara daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Membenci hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebih senang dan lebih suka dengan hukum yang ditetapkan oleh ulama dan umaranya. Maka ini namanya maka hukumnya apa? Kafir. Kenapa kafir? Karena membenci apa yang disyariatkan oleh Allah. Membenci hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya adalah kafir. Dalam hukum hukumnya adalah kekafiran. Adapun yang mengikuti ulama wal umara dalam keadaan ridha terhadap hukum Allah ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hukum Allah taala itu lebih baik dan lebih cocok untuk hamba akan tetapi dia ya mengikuti hawa nafsu maka hukumnya apa? Hukumnya adalah fasik. Termasuk berbuat maksiat. Ya, karena apa? Barang siapa yang berbuat maksiat dalam keadaan Barang siapa yang berbuat kemaksiatan ya, dalam keadaan dia tidak membenci hukum Allah Ta'ala. Tahu ini adalah kemaksiatan, tapi mengikuti hawa nafsu. Maka ini apa hukumnya? Fasik. Keluar dari ketaatan. Ya. Sama saja dengan orang yang tahu khamr adalah haram, ridha akan ke keharamnya ke haramannya khamr, kemudian dia minumnya, meminumnya. Hukumnya apa? Kafir apa? Fasik, fasik. Tahu zina itu adalah haram, tapi dia melakukannya dalam keadaan ridho kalau zina itu haram. Fasik. Ya. Kemudian yang ketiga apabila apa? Jahil. Dan menyangka bahwa apa yang ditetapkan oleh um-, ulama wal umara yang menghalalkan dan mengharamkan dikira itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dikira itu adalah hak. Maka hukumnya apa? Kalau memungkinkan untuk bertanya, akan tapi dia tidak mau bertanya, tidak ada usaha untuk mencari al-haq, maka dia berdosa dengan sebab itu. Kalau tidak ada kemungkinan untuk bertanya, untuk mencari mana yang hak, atau sudah mencari tapi tidak ketemu, maka dia tidak berdosa dengan sebab itu. Hmm. Jadi konsekuensi dari tauhid adalah apa? Konsekuensinya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan kepada manusia itu disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai maka diikuti, kalau tidak sesuai maka ditinggalkan, tidak ditaati. Adapun dalam bab ini yaitu tentang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hukum tauhid. Ini adalah apa? Konsekuensi juga. Konsekuensi dari tauhid seseorang tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah rida kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Karena apa? Karena hukum selain Allah taala tauhid adalah hukum tauhid. Dan kita diperintahkan ani'budullah wajtanibut ta'ud. ibadah kepada Allah dan jauhilah ta'ud. Ta'ud yaitu hukum selain hukum Allah. Atau yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum ta'ud. Tapi masalahnya apa? Masalahnya apakah yang berhukum dengan hukum ta'ud itu berarti ta'ud kafir? Nah ini dirinci oleh para para ulama. Kalau meyakini bahwa boleh, bolehnya, meyakini akan bolehnya berhukum dengan hukum tagut, meyakini bolehnya berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini apa? kafir. Karena bil ijma dengan kesepakatan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah apa? wajib. Ya, tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Ini adalah apa? ijma. Sehingga barang siapa mengatakan boleh jais, halal nggak apa-apa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menyelisih apa? ijma ulama muslimin. Ya, maka dengan itu dia murtad keluar dari agama Islam. Ya. Ya, Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seperti hukumnya ya seperti mengatakan bahwasanya zina adalah halal. Hukumnya seperti mengatakan khomer adalah halal. Apa hukumnya orang yang menghalalkan zina dan khomer? Kafir. Ya. ya, berhukum dengan hukum selain Allah taala apa hukumnya? Haram. Berhukum dengan hukum selain Allah, hukumnya apa? Haram. Zina hukumnya apa? Haram. Khomer hukumnya apa? Haram. Riba hukumnya apa? Haram. Terus kemudian dikatakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Sama saja mengatakan boleh zina, boleh khomer, boleh riba. Sama saja menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Kafir. Ya. Atau yang kedua yang termasuk kafir adalah yakini hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu sama sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini juga sama kafir. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Sama. Atau bahkan yang mengatakan hukum selain Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hukum Allah, jelas ini adalah kafir. Karena mendustakan ayat, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Ya. Sehingga kalau meyakini hukum Allah dengan hukum manusia sama. Ya. Berarti hukum Allah Ta'ala itu tidak lebih baik. Kalau sama berarti hukum Allah Ta'ala tidak lebih baik dari hukum manusia. Maka ini mendustakan ayat dan juga bahkan mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah ini juga sama. Padahal tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hukum dihukumi kafir dalam tiga keadaan apabila meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah atau meyakini bahasanya hukum Allah dengan hukum manusia sama sama baiknya atau meyakini hukum selain Allah Ta'ala lebih baik daripada hukum Allah hukumnya kafir dan ada yang dihukumi zalim kapan? bila seseorang meyakini hukum Allah Ta'ala itu lebih baik dan lebih bermaslahat akan tetapi yang menyebabkan dia untuk berhukum dengan hukum selain Allah karena kebencian. Kebencian kepada yang ditetapkan padanya hukum. Kebencian kepada orang yang bersalah. Kebencian terhadap anggota masyarakatnya sehingga tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dikarenakan iri, kebencian, maka ini hukumnya apa? zalim. Dan ada yang dihukumi fasik apabila ya, ya, zalim yaitu berbuat aniaya. Ya, tidak adil, menindas. Kalau fasik artinya keluar dari ketaatan. Ya, dan dihukumi fasik yang ketiga apabila apa? Meyakini hukum Allah Ta'ala lebih baik akan tetapi dia menerapkan hukum selain Allah. Dikarenakan hawa nafsu dalam keadaan yakin hukum Allah Ta'ala itulah yang lebih benar, yang lebih baik. Atau karena eh, disuap, atau karena dengan temannya sendiri, dengan orang yang dia kenal, dengan orang yang pernah berbuat baik dengannya, sehingga dia tidak menerapkan hukum Allah pada orang yang dia putuskan perkaranya. Ya. Maka hukumnya apa? Fasik atau mengatakan terpaksa. Hukumnya apa? Fasik keluar dari ketaatan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca ayatnya. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna hakamu ila taghut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا Alam tara ilal ladina yas'umun Taukah engkau Yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi salam Taukah engkau yang Muhammad orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa diri mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kepadamu dan aku beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Tapi yuriduna ayataha kamu ila Tapi dia hendak berhukum dengan hukum tauhid. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'umuna, bukan alam tara ilal ladzina amanu. Tahukah engkau kepada eh, tahukah engkau orang-orang yang telah beriman? Enggak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'umun yang mengaku-ngaku. Menunjukkan apa? Bahwa mereka itu adalah dusta di dalam pengakuannya. Ngaku beriman kepada kitab, tapi kok berhukum dengan hukum ta'ud. Berarti pengakuannya ini adalah apa? Dusta. yuriduna ayatahakamu ila taghut Ya, mereka hendak berhukum dengan hukum tagut, bukan hukum Allah dan bukan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya ini namanya hukum tagut. Wakat umiru dan sungguh-sungguh mereka telah diperintahkan ayak furubihi untuk mengingkari hukum tauhid tersebut. Sudah diperintahkan dengan perintah yang jelas. Ani'budullah wajtanibut tauhid. Yaitu bagi siapa-siapa yang sampai kepada yang hujah jelas. Ya, perintahnya untuk ingkar terhadap tauhid yang tidak ada kesamaran. Tapi kok masih berhukum dengan hukum taubat berarti apa? Mengaku-ngaku saja, tidak jujur di dalam keimanannya. Wa yuridu syaitan dan syaitan hendak ayyudillahum menyesatkan mereka dolalan ba'ida kepada kesesatan yang jauh. Ya. Demikianlah syaitan ingin menyesatkannya. Syaitan baik itu syaitinul ins manusia maupun syaitin al jin. Ya. syaitinul ins yaitu kaki tangannya orang-orang dekatnya yang membisikkan kepada dia syaitinul ins atau syaitan jin yang tidak terlihat oleh mata. Ya, tidak menyesatkan mereka kepada kesesatan yang jauh, yaitu kesesatan yang jauh dari al-haq. Ya. Dan syaitan dalam menyesatkan itu tidak langsung langsung sekaligus tidak, akan tapi syaitan menyesatkannya dengan bertahap. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Ayat yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala Wa idha qila lahum La tufsidu fil ardi Qalu innama nahnul muslihun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 11. Apabila dikatakan kepada mereka, La tufsidu. Jangan kalian membuat kerusakan fil ardi di muka bumi ini. Kalau mereka akan mengatakan, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang yang berbuat perbaikan, orang-orang yang tidak memperbaiki. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kalian membuat kerusakan. Betul. Kerusakan di bumi itu ada dua, kata Syekh Husaini rahimahullah ta'ala ada fasadun atau ifsadun hissi madi dan ada ifsadun maknawi. Ifsadun hissi, ifsad membuat kerusakan yang nyata yang terlihat yang bentuknya adalah kerusakan harta benda, fasilitas-fasilitas, ya jangan kalian buat kerusakan, merusak jalan sudah bagus kemudian dirusak. Ya, terus kemudian jembatan yang harusnya bisa untuk fasilitas yang yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya jangan dirusak pasar jangan dirusak fasilitas umum jangan dirusak ya. Dan ada ifsad yang sifatnya adalah maknawi. Ya. Yaitu apa? Al-ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kerusakan yang lebih berat daripada kerusakan secara hissi. Yang daripada kerusakan yang tampak, kerusakan harta benda. Hmm. Kalau rusak harta benda gampang, ya bisa diperbaiki, bisa memungkinkan untuk dibuatkan yang baru. Tapi kalau rusak akhlaknya ini repot, ya sulit untuk memperbaiki, memperbaiki moral. Ya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un ya tampak telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang itu adalah sebab dari apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, yang kerusakan tersebut, ya, masai musibah-musibah, bencana-bencana di lautan dan di daratan itu dengan sebab perbuatan manusia. Liudhikahum Allah Ta'ala ingin menimpahkan kepada mereka ba'dul ladhi amilu. Allah ingin e, menimpahkan kepada mereka sebagian dari sebab yang mereka perbuat la'allahum yarji'un supaya mereka kembali taubat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah Allah menimpakan kepada kalian dari suatu musibah apapun itu adalah dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Tetapi Allah Ta'ala mengampuni banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Biasanya kalau setiap dosa dibalas, setiap dosa langsung diturunkan azabnya, diturunkan musibahnya, ya nggak bisa hidup manusia. Ya, banyak yang Allah Subhanahu taala memberikan ampunan, maaf, memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ya. Masih diberi oleh Allah Subhanahu taala keselamatan, kesejahteraan padahal ya, tempat tersebut penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak, yang terang-terangan. Tapi Allah Ta'ala masih memaafkan, mas. masih memberikan kesempatan ya, supaya bertaubat, supaya tidak diturunkan musibahnya, bencananya. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. <clears throat> wala tufsidu fil ardi ba'da is, uh, ba'da islahiha dalam ayat yang selanjutnya al-araf ayat 56 wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya Eh, sebelumnya masih ada kelanjutan ayat yang tadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ya, mereka mengatakan inna ma nahnu muslihun jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini baik itu fasilitas-fasilitas dan juga kerusakan-kerusakan berupa maknawi atau ma'asi ma'asi ya tapi mereka mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini berbuat perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan apa yang mereka katakan tersebut. Yang mana ini adalah pengakuan yang batil yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka, merekalah orang-orang yang berbuat fasad, berbuat kerusakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan Allah ini sebagai penegasan ya. Yang mana mereka mengatakan innama, innama ini menunjukkan apa? batasan sesungguhnya kami adalah atau hanyalah kami ini menunjukkan batasan. Apa yang kalian perbuat ini hanyalah membuat perbaikan. Allah Ta'ala bantah. Apa yang mereka aku-aku tersebut ya, dengan penegasan Allah ketahuilah innahum dengan sehingga penguatan innahum sesungguhnya mereka humul mufsidun adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Ini dalam rangka apa? Membantah pengakuan bahwa mereka telah berbuat perbaikan. Padahal yang mereka perbuat adalah al-fasad, kerusakan. Apa keterkaitan antara ayat ini dengan bab? Keterkaitannya sangat jelas sekali dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala annat tahakum ila ghairi ma anzalallah min akbari asbabil fasad fil ardi. Sesungguhnya at-tahakum berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah taala itu termasuk di antara sebab-sebab kerusakan yang terbesar di muka bumi ini. Ya, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala mengatakan apa? Kita ini muslihun. Kami ini adalah muslihun. Berbuat perbaikan, memperbaiki kami ini. Sesungguhnya kami ini adalah memperbaiki. Tapi kok berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala? Yang berhukum dengan hukum selain Allah taala itu merupakan apa? Di antara sebab terbesar dari apa? kerusakan di muka bumi ini. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, La tufsidu fil ardi. Jangan kalian berbuat kerusakan di bumi ini. Di antaranya apa? Yaitu jangan berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala karena itu fasad. Menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Surat Al-A'raf ayat 57 Jangan kalian berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan. Ya, setelah bumi ini diperbaiki. Maka dikatakan oleh Abu Bakar bin Iyash, Inna Allah ba'atha Muhammadan ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin fa aslahahumullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidin fil ardi. Jangan kalian berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan terhadap bumi ini. Ya, perbaikan terhadap bumi itu apa? Yaitu dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah islah memperbaiki bumi sudah baik dengan diutusnya Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baik ya, bumi ini makmur dengan tauhid ibadah kepada Allah taala. Ya, kesyirikan ditumpas. Kemaksiatan-kemaksiatan diberantas. Dan manusia pun berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Alkitab wa Sunnah sudah baik. Maka jangan kalian rusak. Ya. Katakan oleh Abu Bakar bin Iyas, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad kepada penduduk bumi ini. Dalam keadaan penduduk di muka bumi ini, fi fasadin, dalam kerusakan. Sehingga Allah Ta'ala memperbaiki penduduk bumi ini dengan sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Ta'ala telah memperbaiki penduduk bumi ini dengan adanya diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga barang siapa yang mengajak kepada apa yang menyelisih hukum yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk berhukum dengan hukum yang menyelisih yang menyelisih hukumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fawa minal mufsidin maka dia termasuk di antara orang-orang yang berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi. La tufsidu fil ardi. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yaitu dengan kalian mengajak kepada hukum selain hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah fasad. Ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki dengan risalah. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, fadhal adzan dulu. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keterkaitan ayat dengan bab larangan untuk larangan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah adanya perbaikan. Yaitu berhukum dengan Alkitab wa Sunnah itu adalah islah. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan islah, memperbaiki. Adapun berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini adalah ifsad. Berbuat kerusakan. Dan kerusakan secara umum. Ini karena terkait dengan bab maka kita bahas yang sesuai dengan bab. Adapun kerusakan yaitu tafsir dari ayat ini. Kerusakan secara umum sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam qayyim rahimahullah taala ya kerusakan yang paling besar di muka bumi ini adalah apa asyirku fi ibadatillah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kerusakan yang terbesar di muka bumi ini dan juga kerusakan di muka bumi ini adalah al-ma'asi kemaksiatan-kemaksiatan. Wanita yang bertabaruj ini adalah ini adalah kerusakan. Dan juga riba yang zahir tidak terang-terangan muamalah ribawiyah ini adalah kerusakan maasi. Dan orang tidak malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat ini adalah fasad, maasi. Dan juga al-fasad adalah apa? Mengajak untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam menetapkan hukum-hukum muamalah atau dalam menjalankan roda perekonomian atau roda politik dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Fasad. Maka bumi ini tidaklah bisa menjadi baik. Tidaklah mungkin kita memperbaiki bumi ini mengadakan islah di muka bumi ini kecuali dengan apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang diibadai. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang diibadai. Ini yang pertama. Terus kemudian juga ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hukum-hukum tauhid. Maka apabila ibadah tauhid ini ditegakkan dan ittiba Rasulullah saw diterapkan, maka itu adalah hakikat dari islah, memperbaiki di muka bumi ini. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Ketaatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dan ini merupakan islah memperbaiki. Adapun ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib untuk dicocokkan. Apabila sesuai maka diikuti kalau memerintahkan kepada kemaksiatan maka wajib untuk ditinggalkan kemaksiatan tersebut. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Islah. Ini adalah memperbaiki apa yang rusak di muka bumi ini. Ya, sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, man tadabbara ahwalal alam barang siapa yang memperhatikan keadaan-keadaan alam ini dia akan menemukan atau dia akan mendapati kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah. Ya, dia akan mendapati seluruh kebaikan di muka bumi ini yaitu sebabnya adalah tauhidullah wa ibadatuhu dan ibadah kepadanya wa ta'atu rasulihi dan mentaati rasulnya. Ini adalah sebab e, dari baiknya alam ini. Wa kullu fitnatin fil alam dan semua fitnah yang terjadi di alam ini wa balaun dan bala wa syartun ya dan juga wasyarun dan juga kejelekan-kejelekan waqahtun dan kekeringan litul aduwin dan berkuasanya musuh-musuh Allah taala dan wa ghairu dzalika dan selain daripada itu sebabnya adalah apa? mukhalafatu rasulihi menyelisihi rasul wa ta'watu ila ghairillah wa rasulihi dan mengajak untuk mentaati selain Allah dan mengajak untuk mentaati selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berhukum dengan hukum manusia yaitu adalah apa itu adalah sebab terjadinya fitnah-fitnah ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ayat yang berikutnya apa jahiliyah jahiliyati yabghun? Surat Al-Maidah ayat 50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah kepada hukum jahiliyah kalian ingin yang kalian inginkan? Ya. Di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ingkar minallah subhanahu wa ta'ala ya. Fahukmal jahil yati yabuhun berkata al-imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala yunkirullahu ala man kharaja an hukmillahi ta'ala Allah mengingkari orang yang telah keluar dari hukum Allah Ta'ala. Yang hukum Allah Ta'ala itu meliputi seluruh kebaikan. Dan hukum Allah Ta'ala itu meliputi larangan dari seluruh kejelekan-kejelekan. Akan tetapi adalah dia berpaling. Ila siwahu berpaling menuju kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. apa hukum jahiliyah dia yabghun ya, sehingga dia inginkan adalah hukum jahiliyah. Baik itu dari pendapat-pendapat atau hukum-hukum atau hawa nafsu hawa nafsu ya. Yang tidak ada dasarnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum jahiliyah. Ya, setiap yang menyelisih hukum Allah Ta'ala itu adalah hukum jahiliyah. Itu adalah hukum tahud. Ya, tapi telah kita sampaikan tadi rinciannya tentang rincian orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apabila meyakini eh, bahwa hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu atau hukum tauhid itu lebih baik atau boleh atau meyakini sama dengan hukum Allah hukumnya apa kafir tapi kalau masih mengatakan hukum Allah Taala itu lebih baik akan tapi dikarenakan hawa nafsu maka hukumnya apa fasik masih muslim yaitu mukmin tapi lemah imannya berkurang keimanannya ya, melakukan dosa besar Ya. muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya yang fungsinya adalah menetapkan ya, man ahsanu minallahi hukman. Ya, artinya tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yuqinun bagi orang yang yakin. Di sini ada iskal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala dan beliau memberikan jawabannya dengan jawaban yang baik memuaskan sekali. Ya, hukum Allah taala kan ada hukum syar'i ya. Hukum syar'i yaitu Alkitab wa sunnah dan hukum Allah itu ada yang hukum kauni. Ya, hukum kauni yaitu alam. Yang dikatakan di sini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ada yang mengatakan ya, misalnya adanya gempa bumi terus kemudian ada banjir, tsunami dan sebagainya. Mana katanya hukum Allah taala itu yang terbaik. Tapi kok ada bencana, kok ada musibah, kok ada demikian dan demikian katanya hukum Allah taala itu terbaik maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an maka dijawab ya musibah itu jelek akan tetapi ya akhirnya adalah baik tidak ada perbuatan Allah taala yang yang jelek Wasyarru laisa ilaih. Jelekan itu tidak pada engkau ya Rabb. Apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala semuanya itu baik. Karena kesudahannya adalah baik. Di sini disebutkan contohnya oleh Syekh Allah Ta'ala. Ya. Seperti orang tua yang memukul anaknya. Ini baik apa buruk? Baik. Karena apa? tujuannya adalah mendidik, mentarbiah. Maka kesudahannya adalah baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada manusia. Dalam rangka apa? Mentarbiah mereka. Ya, supaya mereka kembali, supaya mereka bertaubat diingatkan oleh Allah dengan adanya bencana. Ya, walaupun di sana ada orang soleh, masya Allah eman orang soleh meninggal. Walaupun di sana ada orang yang berilmu kenal maasi, ya musibah kalau datang ya nggak pilih-pilih semuanya akan kena. Akan tapi masing-masing akan dibangkitkan oleh Allah Taala sesuai dengan amalnya tidak sama. Ya, kebangkitannya sesuai dengan amalan. Ya. Allah Ta'ala memberikan musibah ini dalam rangka terbiah mendidik sehingga di dalam contohnya saya menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 66 Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin dan kalian telah mengetahui sungguh-sungguh kalian telah tahu bagaimana orang-orang yang telah berbuat eh, aniaya, berbuat kejelekan pada hari Sabtu. Sudah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mancing hari Sabtu. Kayaknya dipasang hari Jumat, hari Minggu diambil ikannya. Ya kan nggak mancing hari Sabtu. Ya. Mereka telah melakukan perbuatan kejahatan terhadap syariat Fakulna lahum, maka kami berkata terhadap mereka, kunu kirodatan, jadilah kalian kerah-kerah. Khasiin yang jelek. Ya. Ini dalam rangka apa? Apakah berarti, waduh, apakah berarti hukum Allah Ta'ala itu buruk? Tidak. Karena sebagai tarbiyah. Ya. Faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha. Kami menjadikan yang demikian itu pelajaran bagi orang yang hidup pada saat itu wa ma dan orang-orang yang di belakang mereka yang hidup setelahnya wa mau'izatan lil muttaqin dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah taala memberikan musibah masaib itu adalah apa? tarbiyah. Nah, maka mendidik pendidikan supaya mau bertaubat mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini baik. Ya. Sehingga sesuai uh, sehingga baiknya atau bagusnya hukum Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah diketahui oleh masing-masing orang. Enggak semua orang tahu kalau bencana musibah itu adalah baik. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya tahu yang demikian ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat di kaum yuqinun. Ya. Bagi orang-orang yang yakin, waman ahsanu minallahi hukman dan tidak ada yang paling baik hukumnya daripada hukum Allah apa? Di kaum yuqinun. Bagi orang yang yakin, yang tahu hanya orang yang yakin saja. Ya, bahasanya hukum Allah Ta'ala itu adalah hukum yang paling baik hanya orang yakin saja. Adapun orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki al-yakin, atau yang berkurang imannya, atau dia jahil, maka tidak mengetahui hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di, di dalam ayat ini tidak boleh apa? Atau ingkar terhadap keinginan untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala yaitu hukum jahiliyah. Yaitu perintahnya adalah berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih tersisa dua hadis eh, ya, atau satu hadis dan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i taala. Insyaallah kita baca, kita selesaikan pada pertemuan datang. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, ada yang kurang jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.